termasuk pada huruf dhad yaitu dalam kata dhad dan untuk mutawasithah sampai kelas 5 diupayakan dihafal kembali matanya ya. dihafal kembali matanya diupayakan yang belum yaitu berupaya sedikit demi sedikit yaitu ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan dhad maka dibaca dengan ikhfa bainal idhari wal gunnati wal idghami bainal idhari wal idghami di antara idhar dan idgham yang sudah kita lewati bahasanya dhad termasuk dari huruf mufakhama huruf yang tebal oleh karenanya ikhwanya pun termasuk dari ikhwa yang mufakham yang ditebalkan yes. sering kita lalui yaitu dengan disentuhkan atau ditabrakan suara ke langit-langit atas dinaikkan suaranya ke langit-langit atas yang pertama itu surat Saba ayat yang ke-50 terus tiga empat. Halaman 434 itu pada kalimat in dhalaltu ya ikhfa'nya dengan dinaikkan suaranya kilang-kilang atas jangan didatarkan lidahnya in dhalaltu oh, iya. jangan datar dinaikkan yadha yadha dan mempersiapkan huruf dhad قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي إن ضللت yang kedua di Al-Waqi'ah ayat yang ke-29 嗯。 135 itu pada kalimat naudud sama mau eh, siapkan do ya mau jangan naudud ya. jangan mendatar ditinggikan diangkat wa qalhin ilmin mandur tidak itu datar jadi naikkan ditebalkan yang berikutnya al-mu'minun ayat yang 106 tahun berapa? Hmm? ratus empat puluh sembilan di akhir ayat qauman شقوتنا وكنا dha dan dha termasuk dari huruf mufakhamah sehingga ikhfa'nya ditebalkan juga seperti dha bod yang pertama di Al-Baqarah 230 ketika nun sukun berjumpa dengan dha 230 Ibu sama dinaikkan il ya, tidak i iu iya. ghanna tapi naik iu ghanna il wo siapkan wo ini. kita baca dari ya, setelah wakaf pertama sama setelah wakaf pertama juga adalah berjumpa dengan bo فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله

kepada kalimat yang turun yang هل ينظرون يعني عمران ايه yang tanwin bertemu dengan Allah. qaumin diinikan qaumin zalamu ya tidak qaumin zalamu ya tidak didatarkan مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته syahid tadi ya. qaumin zalamu di situ saja dinaikkan qala syarih Allah fa jumlatu ma dzukir sehingga keseluruhan yang tadi eh, disebutkan khamsata uh, khamsatun wa arba'una mithalan sekitar 45 contoh Likuli harfin salah satu setiap hurufnya diberikan tiga contoh. Jadi contoh ikhfa di sini ada 45 contoh. Kesempat Kesempat siapa ya? Perhatikan soalnya di sini Contoh-contoh ikhfa tadi ada 45 kata beliau Masing-masing huruf Diberikan tiga contoh Berarti huruf ikhfa ada berapa? ketiga Contohnya ada 45 Setiap huruf ada tiga contoh Berarti huruf ikhfa ada berapa? Berarti 45 bagi 3 tiga contoh sehingga ada 45 contoh. Aisyahnya di bawah. Aisyah di bawah hafid. Yang teman-teman ambilin. Yang punya teman-teman diambil. Di bangkunya masing-masing. Hafid aja yang masuk. سندرين ايه مفتوح دير الحمد dibuka di pelajaran ke-62 62, 63 Di pelajaran yang ke-62 di situ adalah jenis ikhfa yang mukhfah. Eh, mukhfah yang merokok. Mukhfah merokok Jenis ikhfa yang dibaca dengan tipis. Kapan nun sukun atau tanwin dibaca dengan ikhfa dan tipis yaitu ketika menghadapi salah satu huruf ikhfa yang sepuluh. Ketika menghadapi salah satu huruf ikhfa yang 10 maka dibaca dengan hmm, itu ta, sa, jim, dan dan zain, sin, shin, fa, kaf. Dibaca dengan yaitu dengan mendatarnya lidah ataupun ketika naik hanya ujung lidah tidak pangkal lidah ya. ketika ujung lidah naik itu tidak dianggap isti'lah ya, karena yang dianggap isti'lah hanya pangkal lidahnya pelajaran ke 62 sudah tidak mengapa yang belum ada lihat ke yang ada ya, ketika menghadapi salah satu dari yang 10 maka dibaca dengan tipis kita baca yaitu dengan mendatarnya lidah atau suara langsung keluar ya, suara dengan langsung keluar tidak ditabrakan tidak dinaikkan ke langit-langit atas ya. langsung dikeluarkan ke depan mulut seperti ta taba tipis ma karena kita langsung keluarkan dari dalam masuk keluar tidak naik tidak mau ta ya tidak ditahan di langit-langit atas kalau ditahan jadi mauta ya kenapa karena ditabrakan dulu tapi ini apa tanpa ditabrakan ke langit atas langsung dikeluarkan dimuntahkan ke depan ya, sehingga datar tipis kita baca man dipakai dibuka yang belum ketemu diminta ke temannya itu contoh-contohnya bisa antum baca seperti itu tadi kemudian contoh yang lainnya yang tipis anzalna membedakan dengan yang tebal mufakham ya. yaitu ketika nusukun atau tanwin menghadapi salah satu yang lima saja sod bod to dha qaf itu ingat dengan ditabrakan di langit-langit atas ditahan di langit-langit atas dulu kita ya. baca mausuran tipis masuron tipis tapi yang diinginkan tebal mau mau ditahan di ini ya, di langit-langit atas suaranya ya. kita berakan ulangi mau صلصال لهم المنصورون ضد مكانا ضيقا مكانا ضيقا مكانا ضيقا dan makana jangan ditipiskan diangkat baik pangkal lidah dan suara gila-gila ke atas man dhalla idza إن ظللت Bo, sekarang sekarang ولا هم ينقذون مكان